Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja kemarin kita bahas adanya kaulun, salah satu pendapat dari beberapa ulama yang menganggap bahwa surga kekal selama-lamanya sedangkan neraka pada akhirnya akan sirna. Bahkan katanya diriwayatkan dari beberapa sahabat. Dari Abdullah bin Umar, dari Ibn Mas'ud, dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan lain-lain. Ini barakallahu fikum <laughs> adalah perkara yang harus kita dudukkan. Mungkin ada yang bertanya, ngapain kita berbicara tentang ikhtilafat? membuat kita jadi bingung. Eh. Ketika seseorang di tingkat pertama dikatakan dengan satu prinsip, didampaikan dalilnya secara ringkas, mantap. Tetapi kalau dibiarkan tanpa diberitahu tentang adanya pendapat dan syubhat yang kemudian dibantah, maka keyakinan mereka ini ketika diberi syubhat akan runtuh. Ketika datang seseorang menyatakan, bukankah dari sahabat ini, bukankah dari sahabat ini, bukankah, bukankah, bukankah, langsung dia akan berubah. Dengan kata lain, rapuh, ya, rawan. Ya. Sehingga kita harus mendudukkan bahwa masalah ini ada beberapa pendapat-pendapat syadzah, pendapat syubhat yang mengatasnamakan beberapa sahabat bahkan yang kemudian dibantah bahwa ini riwayatnya dhaif, yang ini maknanya tidak ke sana dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini lebih kokoh. Ketika ada yang membantah syubhat, kamu sudah tahu dan kamu akan jawab itu hadisnya dhaif. Selesai. Tetapi kalau tidak tahu akan goyang. Masa dari sahabat. Ternyata sudah kita buktikan. Imma dhaif riwayatnya wa imma sahih tidak mengarah ke sana. Tidak mengarah kepada fana unnar Di antaranya sudah kita bahas sebagiannya dan ada pula riwayat yang diriwayatkan dari Abdul bin Humaid dalam tafsirnya yang dikenal dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata laula bisa ahlun nari fin kaqadri ramlin alij lakana lahum ala dzalika waqtun yakhrujuna nafi. Diriwayatkan di sini ucapan beliau. Kalaupun penduduk neraka tinggal di dalamnya berabad-abad sejumlah kerikil pasir ini yang ada di Alij ini begitu luasnya yang tentunya tidak bisa dihitung dengan miliar atau triliun lebih dari itu kalaupun sejumlah pasir ini seluruhnya tetap pada ujungnya akan berakhir akan keluar daripadanya hadis ini dhaif dikeluarkan oleh Abdul bin Humaid dalam tafsirnya dan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ah, dikatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Umar tidak mendengar dari Umar ah, dari Abdullah bin Umar tidak pula mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka hadis yang seperti ini tidak bisa jadi hujjah. sayangnya hadis seperti ini dhaif dan yang sejenis ini dimuat dalam kitab seorang ulama masyhur Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Hada minal mu'sif jiddan. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada seorang ulama pun yang lepas dari zallah. Enggak ada seorang ulama pun yang lepas dari ketergelinciran rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ingat ucapan Imam Malik rahimahullah. Bahwa ucapan manusia siapapun dia yu'khad wa yurad. Bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan sahib hadal qabr. Penghuni kubur ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan manusia mahma ala wartafa. Adapun ucapan manusia mahma bagaimanapun tingginya, bagaimanapun mulianya seorang alim sunni salafi kadang tergelincir, kadang keliru, kadang salah. Disebutkan oleh Syekh Yasin hafadahullah dalam tahqiq kitab syarah Aqidah Tahawiyah ini kata beliau minal mu'sif jiddan sungguh sangat disayangkan hadis-hadis yang seperti ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tilmiznya Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah. Qad mala ila hadzal qaul bi fana'in nar dan keduanya cenderung condong kepada pendapat neraka akan fana. Wa qad istadallu bi misli hadzal athar allati fiha ad-dha'if ghairu thabit. Dan beliau-beliau berdalil dengan dalil-dalil ini yang menyelamatkan mereka. Artinya mereka akan dimaklumi istihadnya, dimaafkan karena mereka berdalil dengan berupaya untuk jadi hadis-hadis yang sahih. Ternyata hadis yang dipakai ghairu sabit, tidak sabit riwayatnya, tidak sahih. Atau fiha sahih ghairu sahih. Atau ada yang sahih tapi tidak sahih. Yang tidak sahih kemarin sudah kita bawakan bahwasanya di antara penduduk neraka ada yang keluar. Ya iya. Itu tidak sore. Kenapa tidak sore? Bukan berarti neraka akan berakhir, tetapi maknanya di antara penduduk neraka nanti akan ada yang masuk jannah dengan syafaat Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang masih memiliki iman, walaupun mithqala darrah, walaupun sudah sekian abad lamanya. Iya kan? Itu tidak salah. Dan itu tidak berkait dengan masalah Fana enar sama sekali. Berarti ada dua kemungkinan yang mereka bawakan dari dalil-dalil. Imma dhaif wa imma sahih ghairu sarih. Imma dhaif wa imma sahih tapi tidak sarih, tidak menunjukkan fana enar sama sekali. hanya saja masih dilanjutkan ucapan Syekh Yasin hafizahullah wa jazahullahu khaira ala ijtihadihi ala juhdihi Kata beliau. Dan itu la'alla al-akhad biha al-qaul minhuma kana qadiman. Tetapi bisa jadi pendapat dua syekh al-Islam. Syekhan syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim. Al-Jauziyah rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya. Bisa jadi itu pendapat lama mereka. Pendapat lama mereka. Mengapa pendapat lama? Karena kami dapati ungkapan-ungkapan beliau. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Di buku-buku lainnya justru bertentangan dengannya. Pada Syekhul Islam, contohnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa juz ke-18. Ini penting sehingga kalau kalian dikatakan oleh seseorang bahwa Syekhul Islam saja menyatakan neraka itu akan fana, kamu katakan ada ucapan beliau yang berbeda. Bahkan itu ucapan belakangan. Artinya bisa jadi beliau taraju, bisa jadi beliau berubah. Yaitu dalam kitab atau dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang sab'atun la tamutu wa la tafna wa la tadzuqul fana <coughs> ada riwayat yang berkata ada tujuh perkara yang tidak mati, tidak binasa dan tidak merasakan fana yaitu neraka dan penduduknya al-lauh al-mahfud wal qalam wal kursi wal arsh Perhatikan jawaban Syekhul Islam ketika ditanya tentang hadis ini. Beliau jawab, "Bima hasiluhu?" Yang kesimpulan ucapannya adalah, "Anna hadza la yasih min kalamin Nabi." Bahwa itu tidak sahih. Itu hadis tidak sahih, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama huwa min kalami ba'dil ulama. Itu hanya ucapan beberapa ulama. Tetapi telah sepakat al-ummah dan imam-imamnya dan seluruh ahlus sunnah wal jamaah bahwa di antara makhluk-makhluk ada yang terus menerus tidak akan fana secara keseluruhan di antaranya surga dan neraka. Baik, ini ucapan siapa? Syekhul Islam Ibnu dalam fatwanya juz ke-18 halaman 307. Ketika ditanya hadis tadi ada tujuh perkara yang tidak fana dan seterusnya, kata beliau hadis itu tidak sahih. Itu hanya ucapan para ulama. Tetapi memang para ulama sepakat dan para salaf sepakat dan seluruh para imam-imam ahlu sunnah sepakat adanya beberapa makhluk yang Allah jadikan tetap terus menerus tidak fana. Di antaranya surga dan neraka. Baik. Berarti beliau berpendapat neraka nggak akan fana. وقد عرفنا شيخ الإسلام ومدى اتباعه للكتاب والسنة kita kenal bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semangatnya untuk berpegang dengan sunnah. Kita kenal pula Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana semangat beliau untuk meniti jejak salafus saleh dan meniti sunnah demi sunnah. Maka tidak mungkin beliau menentang ucapannya sendiri yang menyatakan bahwa ijma' seluruh para a'immah seluruh para ulama, seluruh para salaf bahwa ada beberapa makhluk yang dikekalkan oleh Allah seperti surga dan neraka. Baik. Dinukil pula oleh Syekh Yasin. Hafizahullah ucapan Syekh Mukbil, gurunya rahimahullah. Berkata Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah dalam Tuhfatul Mujib Kata beliau, la'allahu fala'allahu taraja'a an hadzal amr. Bisa jadi Syekhul Islam rujuk dari pendapatnya yang dulu tentang fananya neraka. Ini khonudin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga kalau kalian membaca dalam kitab Hadil Arwah asar-asar dari sahabat yang terkesan menyatakan neraka akan fana, maka itu imma dhaif wa imma tidak sarih dan penulis sendiri dan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim sendiri rujuk berubah beliau pendapatnya dalam kitab-kitab berikutnya seperti dalam Majmu' Fatawa. Kembali kepada syarah aqidah Tahawiyah. Qala menukilkan pendapat mereka. Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi sedang menukil pendapat yang menyatakan fana enna. Nanti akan menukil pendapat yang menyatakan bahwa neraka tidak akan fana. Qala aqalu mereka berkata, "Wan naru mujab ghadabih wal jannah wal jannatu mujab rahmatih." Kata mereka, neraka itu adalah sesuatu konsekuensi dari kemarahan Allah Surga adalah salah satu konsekuensi dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Ini syubhat berikutnya. Syubhat berikutnya. Kata dia neraka dan surga nggak sama. Kalau surga akan kekal terus lama-lamanya. Tapi neraka akan ada akhirnya walaupun selama-lamanya. Mengapa demikian? Alasannya karena surga itu adalah ungkapan dari rahmat Allah atau salah satu konsekuensi dari rahmat Allah. Sedangkan neraka konsekuensi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Berarti neraka akan kalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Pada akhirnya. Qala lamma diriwayatkan hadis oleh mereka Lama qadallahu al-khalqa kataba kitaban ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah menulis tulisan di sisinya di atas arus inna rahmati sabaqat ghadabi sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku atau dalam riwayat, taglib ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Dan hadis ini sahih. Akrajahu al-Bukhari fi sahihi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Bahwa kemurkaan Allah akan kalah dengan rahmatnya. Dalam footnote yang disebutkan wa mimma yuraddu alaihim. Di antara bantahan kepada mereka min hadzal istidlal dari pendalilan ini anna hadhihi rahmah la budalaha min mujab bahwasanya yang namanya rahmat mengalahkan kemurkaannya iya betul itu hadis sahih tetapi rahmat Allah ini memiliki mujab penyebab seseorang mendapatkan rahmat Penyebabnya adalah al khair yang ada pada hamba tersebut. Baik. Adapun kufar wal musyrikun tidak memiliki al khair. Dalilnya Allah katakan walau alimallahu fihim khairan la asma'hum. Kalau saja mereka punya kebaikan, kami akan perdengarkan pada mereka. Berarti mereka tidak punya khaira. Atau dalam hadis yang sahih, yang sharih, yang sering kita baca dalam hadis syafaat. Yang diselamatkan orang yang masih memiliki la ilaha illallah walam ya'mal khairan qat, belum pernah beramal kebaikan sama sekali, tapi punya tauhid. Ini terakhir. Siapa sisanya? Sisanya yang tidak ada kebaikan sama sekali wala tauhid. Berarti la khaira fihim abada. Tidak memiliki sedikit pun dari kebaikan. Berbeda dengan muwahhidin, ahli tauhid yang berdosa. Kalaupun mereka pendosa-pendosa, kalaupun mereka zalim, kalaupun mereka begini dan begitu, tapi mereka masih punya khair, yaitu tauhid. Mereka masih punya bitaqah, catatan kecil yang tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Sehingga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya terhadap dosa-dosa tadi. Dosa-dosanya membuat Allah marah. Tetapi kebaikan tauhidnya menyebabkan Allah merahmati. Orang yang seperti inilah yang suatu saat akan keluar dari neraka dan diselamatkan ke dalam jannah dan ini makna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Marahnya terhadap dosa-dosanya kalah dengan rahmatnya karena sebab kebaikannya yaitu tauhid. Adapun mereka-mereka yang kekal di dalamnya selama-lamanya dari kalangan kufar wal musyrikin, mereka la khairalahum mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun, maka tidak ada mujabur rahmah. Enggak ada penyebab mereka akan mendapatkan rahmat. Qalu subhat berikutnya. Diajari Ali bin Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah Bagaimana kalau mereka membuat subhat ini? Ini bantahannya. Bagaimana kalau subhat ini? Ini bantahannya. Itu yang kita pelajari. Agar kita berpegang dengan keyakinan tadi dengan ilmu Bukan hanya dengan ikut-ikutan. Sehingga ketika mereka membata dengan syubhat, kita tahu jawabannya. Kita tahu jawabannya. Kalau mereka berkata lagi. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang azab dikaitkan dengan hari. Azab yaumin azim. Azab yaumin azim Adab di hari yang besar. Atau adab yaumin alim. Adab di hari yang menyakitkan. Demikian pula akim, aqim. Adab yaumin aqim. Itu neraka. Selalu diiringi adab pada hari itu. Adab pada hari itu, adab pada hari itu. Adapun surga lam yukhbar wala fi mawdi'in wahid anin na'imi annahu na'imu yawm Adapun surga enggak pernah dikhabarkan di satu tempat pun dalam Al-Qur'an dengan surga hari. Taib. Maksudnya kalau neraka berwaktu, ada hari. Tetapi surga tidak ada selama-lamanya. azza azakumullah kum muslim yang saya hormati. Di sini juga dijawab syubhat ini. Bahwasanya kata siapa tidak disebutkan surga diiringi dengan hari ada dalam Al-Qur'an. Seperti Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Bahwa penduduk surga pada hari itu dalam kesibukan bukan kesibukan kerja berat, tapi kesibukan bernikmat-nikmat dengan bidadari mereka. Baik, disebutkan yaum. Ashabul jannatil yaum. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain, Ya ibadi la khawfun alaikumul yaum wahai hamba-hambaku kepada penduduk surga kepada penduduk surga wahai hamba-hambaku kata Allah La خوف عليكم اليوم ولا أنتم tahzanun. Kalian tidak akan merasa takut hari ini dan kalian tidak akan bersedih. Ini hari di surga. Kalau mereka menjawab, ini dalam footnote-nya Syekh Yasin, hafizahullah wa jazahullahu khairah. Kalau mereka berkata itu maksudnya awal pertama masuk surga, hari pertama masuk surga. Maka kita pun menjawab kepada kalian dengan jawaban yang sama. Ketika dikatakan azabu yaumin azim atau azabu yaumin alim, itu juga sama. Diadab di hari yang berat, yakni awal hari, kemudian berlangsung terus. Maka jawaban kalian itu jawaban kami. Kami katakan bahwa surga pun ada dikandengkan dengan hari hari kalian di surga atau di surga kalian pada hari itu demikian, pada hari itu demikian. Dibatasi dengan hari. Maka dibantah oleh mereka. Itu kan maksudnya permulaan hari. Jawaban kalian itu, jawaban kami ketika neraka dikaitkan dengan hari juga sama. Awal hari kamu di neraka, pada hari kamu diadab, jadi ketika hari itu dan seterusnya. Baik, terbantah juga syubhat tersebut. Waqad qala ta'ala dan juga Allah berfirman kata mereka lagi ini. Bahwa Allah berfirman azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Kata mereka, bukankah Allah berfirman, azabku aku timpakan kepada siapa-siapa yang aku kehendaki. Adabku Wa adapun rahmatku wasi'at kulla syai. Adapun rahmatku mengenai seluruhnya, segala sesuatu. Ini lumayan juga. Jadi kalau azab, azabi usibu bihi man asya'. Adapun azabku aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki kata Allah. Tetapi rahmat Rahmati wasi'at kulla syai, mengenai segala sesuatu. Menurut pemahaman mereka, mengenai ahli neraka juga. Mengenai mereka yang kufar, yang kekal dalamnya selama-lamanya, pada satu saat kena rahmat juga. Yaitu dihentikan. Di akan dihancurkan, dan seterusnya. Qal, qalu mereka berkata, fala buddha antasa rahmatahu haula'il mu'adzabin. Karena rahmatnya luas mengenai segala sesuatu, maka niscaya akan mengenai pula rahmatnya kepada yang diazab dalam neraka. Falau baqau fil bila ila ghayatin, kalau mereka diazab terus-menerus tanpa ada batas akhir, berarti mereka tidak mendapatkan rahmat. Padahal ayatnya berbunyi Rahmatku wasi'at kulla syai. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Wa qad thabata fi sahih, padahal telah sabit dalam sahih takdir ukuran yaumul qiyamah dengan khamsina alfasanah 50 ribu tahun wal mu'adzabuna fiha mutafawituna fi muddati labtihim fil azab bihasbi jaraimihim maka yang diazab di dalam neraka berbeda-beda lamanya sesuai dengan dosa mereka kejahatan mereka walaysa fi hikmati ahkamil hakimin wa rahmati arhamir rahimin tidak termasuk hikmahnya yang maha hikmah rahmatnya yang maha rahmat, kalau Allah menciptakan sesuatu, kemudian diadab terus menerus selama-lamanya, nggak akan berakhir. Maka itu tidak masuk hikmah yang maha hikmah, tidak termasuk rahmat yang maha rahmat, katanya. Amma an yakhluqa khalqan Adapun kalau Allah menciptakan makhluk kemudian diberi nikmat selama-lamanya, maka itu sesuai dengan rahmat Allah yang maha luas. Faman famin muqtadal hikmah. Maka dari konsekuensi hikmah Allah dan ihsannya Allah, kebaikan Allah maka niscaya pada suatu saat akan ada akhirnya neraka. Walintiqam muradun bil ardi. Adapun kemurkaan, kemarahan, pembalasan itu adalah kasus tertentu pada waktu tertentu. Adapun rahmat adalah sifat Allah yang terus lama-lamanya. Dengan dalil tadi. Kemurkaanku pada orang-orang tertentu saja. Tetapi rahmatku luas kepada segala sesuatu. Alhamdulillah. Dijawab pula dalam footnotenya bahwa rahmat itu dibagi dua ada rahmat yang amah, ada rahmat yang khasah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rahman dan disebut juga dengan Rahim. Apa bedanya? Rahman dengan Rahim sama-sama dari kata rahmah. Rahman yang maha memiliki rahmat. Rahim yang maha memiliki rahmat. Kalau sama, kalau sama kenapa disebut dua kali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. ar Kenapa dua? Ditafsirkan oleh para ulama dengan sekian tafsir. Dan hampir semuanya mengarah kepada perkara yang sama. Yaitu Ar-Rahman sifat mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Enggak ada yang lepas dari rahmat itu. Semua kena rahmat Allah. Rahim khusus. Khusus bagi orang-orang yang Allah kehendaki yaitu orang-orang mukmin. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Apakah dikatakan bil mu'minina rahmana? Tidak. Tapi bil, bil mu'minina rahim. Allah karena bil mu'minina rahimah. Allah rahim terhadap orang mukmin. Berarti rahmat ada dua, rahmat yang amah dan rahmat yang khasah. Adapun rahmat yang amah maka mengenai orang mukmin maupun orang kafir, orang bertakwa maupun orang fajir. Apa contohnya? Contohnya Allah utus rasulnya pada seluruh manusia. Itu rahmat pada seluruhnya. Manusia dan jin. Tapi mukminin menerima, kufar menolak. Padahal diajari, diberitahu, diingatkan. Baik. Orang yang bertakwa dan orang yang fajir mendapatkan rahmat. Orang yang takwa Allah berikan rezekinya. Orang yang fajir sama Allah berikan rezekinya. Orang yang mukmin mendapatkan fasilitas kehidupan Orang kafir sama mendapatkan fasilitas kehidupan. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Luas mengenai segala makhluk. Tidak akan ada satu makhluk pun yang lepas dari rahmat Allah. Semuanya mendapatkan rahmat itu. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mereka di dunia dengan azab yang tidak merata. Itu juga rahmat. Allah berikan pada mereka azab yang kecil dunal adabil akbar la'allahum yarji'un rahmat lagi dari Allah taala untuk kafar diadab sebagian agar sebagian mau kembali diperingatkan dengan adab adab oleh Allah taala agar mereka kembali nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un kami timpakan pada mereka adab yang kecil yang ringan, bukan azab besar. La'allahum yarji'un. Itu rahmat yang amah. Tetapi rahmat yang khasah maka hanya untuk orang mukmin, yaitu di akhirat kelak ketika di padang mahsyar Allah lindungi yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa? Hanya orang mukmin. Ketika hisab, Allah berikan dan yasira, hisab yang mudah. Bagi siapa? Hanya orang-orang mukmin. Sampai berakhir Allah masukkan ke dalam jannah. Hanya orang-orang mukmin. Ada orang kafir tidak. Ini rahmat yang khas. Maka jangan dipercampurkan antara keduanya. Ada rahmat yang amat, ada rahmat yang khasah. Ikhwanifiddin, azakumullah. Adapun batasan 50 ribu tahun, itu adalah kadar hari fi yaumin. Karena miqdaruhu khamsina alfasana. Di satu hari yang panjangnya 50 ribu tahun. Khonibiddin, a'azakumullah. Ini barakallahu fikum tidak menjadi hujjah yang mendukung mereka. Karena hanya berbicara tentang masalah bahwa di akhirat nanti seharinya 50 ribu tahun. Kalau mereka berkata lagi. Wa ma warada al khuludi fiha wa ta'bid wa adam al khuruj wa an adzabaha muqim wa annahu gharam kulluhu haqqun musallam. Kata mereka, adapun yang disebutkan dalam dalil-dalil kekekalan mereka selama-lamanya. Mereka nggak akan keluar azab yang tidak pernah berhenti. Itu semua kami terima. La afi nggak ada pertentangan. Wadhalika tadil khulud fidaril adab. Itu menunjukkan bahwa mereka kekal dalam adab terus menerus selama neraka itu ada. Lihat mereka membuat kalimat-kalimat yang seperti itu kekal selama-lamanya, mereka nggak akan berhenti di adab, mereka nggak akan keluar, mereka akan terus menerus selama neraka itu ada. Wa ma yakhruj minha fi hali baqaiha ahli tauhid. Adapun keluar dari neraka ketika neraka masih ada, itu hanya orang yang bertauhid. Diselamatkan ke dalam surga. Tetapi setelah tidak ada lagi orang bertauhid, maka kekal selama-lamanya sampai neraka itu sirna. Kata mereka. Wa farqun baina man yakhruj al habsi wa huwa habsun ala halih wa baina man yubtil habsuhu bi kharabil habsi wa intiqadih. Berbeda antara orang yang keluar dari penjara dalam keadaan penjaranya masih utuh dengan orang yang tidak keluar dari penjara sampai penjaranya hancur dengan isi-isinya berbeda kata mereka. Tadi dalil-dalil Semuanya imma dhaif, wa imma tidak sarih, wa imma terbantah semuanya. Walhamdulillah. Sekarang mulai dengan permainan kata. Kata mereka, orang di penjara. Kemudian dikatakan tidak akan keluar selama-lamanya. Sampai pada suatu saat penjaranya dan isinya hancur semua. Apakah kita katakan orang itu keluar? Tidak keluar kata dia. Tidak keluar, tapi dihancurkan semuanya, selesai. Akan nggak akan keluar selama-lamanya. Memang selama-lamanya nggak keluar. Karena sirna. Ini khonadun azakumullah syubhat lagi dari mereka. Maka tentunya dijawab dengan apa yang kita jawab pada semua alasan-alasan akli. Kita katakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ucapkan. Kalau engkau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah berarti tidak ngikut Quran dan Sunnah. Iya kan? Selesai. Berarti kekal apa? Nggak kekal. Quran menyatakan khalidina fiha. Selesai. Terjawab. Keluar apa nggak keluar? Al-Quran menyatakan wamahum bikharijina minha. Mereka nggak akan keluar. Apakah berakhir? Quran menyatakan tidak akan berakhir. Selesai. Kenapa kamu bermain dengan berbagai macam kalimat-kalimat? Baik, kemudian Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi membawakan dalil-dalil ahlu sunnah. Dalil-dalil mereka yang berkata bahwa neraka kekal selama-lamanya. Sebagaimana surga pun kekal selama-lamanya. Qala wa min adillatil qailina bi baqaiha wa adami fana'iha. Adapun dalil-dalil orang yang berkata kekalnya neraka dan tidak akan fana adalah ayat-ayat seperti walahum adabum muqim bagi mereka azab yang terus menerus la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun tidak akan terhenti Ayufattar. Tidak nggak akan ada fatrah nggak akan terhenti dari mereka dan mereka terus menerus di dalamnya falan nazidakum illa adaba tidak akan bertambah kecuali azab khalidina fiha abada mereka kekal dalamnya selama-lamanya wa ma hum minha bimukhrajin dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya nah. Kalimat Kalimat wamahum minha bimukhrajin sesungguhnya berbicara tentang surga itu sehingga tidak tepat diletakkan di sini. Disebutkan dalam footnote-nya demikian. Karena memang berbicara tentang surga, sedangkan kita yang sedang kita bicarakan adalah neraka dan kekekalan neraka. Maka semestinya ayat yang cocok ayat yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Itu tentang neraka. Mereka tidak akan keluar daripadanya wama hum bikharijina nar atau ini dan mereka enggak akan keluar selama-lamanya dari api neraka wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum artinya sebagaimana mustahilnya unta masuk lubang jarum demikian pula mustahil mereka akan masuk surga قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها Ini yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Artinya yang tadi mereka akan berkata, memang tidak keluar. Memang tidak berhenti. Memang tidak, tapi fana, sirna. Seperti yang tadi permainan kata. Bagaimana dengan ini? La yuqda alaihim fayamutu bahwa mereka nggak akan dimatikan oleh Allah, nggak akan dihancurkan kemudian mati. Kamu mengatakan tadi dihancurkan. Terbantah dengan jelas dengan ayat ini. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak akan dibinasakan hingga mereka mati. Wala yukhaffaf. Dan tidak pula mereka diringankan. Kalau tadi menyatakan keluar dari penjara, tidak. Tapi penjara dan isinya hancur seluruhnya itu bukan keluar. Mereka tidak keluar. Iya, betul mereka tidak keluar. Tetapi bertentangan dengan ucapan hadis bahwa mereka nggak akan mati. Khuludun wala maut. Kekekalan nggak ada kematian. Kamu mengatakan berhenti, mati. Demikian pula dalam ayat ini. La yuqdu alaihim fayamutu. Tidaklah mereka mati, tidak pula dikurangi. Inna adabaha kana gharama. Sungguhnya adab mereka <laughs> sangat <laughs> terus menerus dalam keadaan tidak pernah berhenti. Ay muqiman laziman. Itu gharama. Muqiman laziman. Wa qad sunnah al-mustafidah annahu yakhruj minan nar. Man qala la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan bahwa akan ada yang keluar dari api neraka yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadis syafa'ah sarihah. Dan hadis tentang syafaat sangat jelas. Keluarnya ahli maksiat yang masih bertauhid dari api neraka. Wa anna hadha hukmun muhtassun bihim. Dan itu hukum khusus untuk mereka kalau kharajal kufar minha lakanu bimanzilatihim. Kalau orang kafir pun berakhir dengan keluar, maka berarti mereka sama dengan orang bertauhid. Dan itu bertentangan dengan ayat Allah yang menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin apakah kami akan samakan orang muslimin dengan mujrimin Tentu tidak. Keadilan Allah akan membedakan mujrimin dengan muslimin. Apa najalul muslimin akan mujrimin? Kalau kalian berkata fan akan berakhir neraka, berarti seperti orang-orang yang ahli tauhid akan berakhir setelah sekian lama beribu-ribu atau berjuta-juta tahun <laughs> kemudian keluar. Walam yahtassul khuruj bi ahli iman. Berarti yang keluar tidak hanya ahlul iman. Orang kafir pun akan keluar. Wa baqaul jannatun nar laisa li ma bal bi ibqa'illahi lahuma. Maka yang membuat syubhat pengkaburan barangkali berpikir ada yang kekal selain Allah maka disebutkan di sini oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa kekalnya surga dengan kekalnya neraka laisa lidatihima bukan karena zatnya zat yang kekal hanya Allah subhanahu wa taala adapun surga dan neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah subhanahu wa taala bal bi ibqa'illahi lahuma bahkan karena Allah mengekalkan keduanya berarti tetap di bawah masyiatullah dan itu tetap kita imani wa qawluhu wa khalaqa lahuma ahlan dan Allah menciptakan pada keduanya penduduknya Qala ta'ala Allah berfirman walaqad dhara'na li jahannam katsiran al jinn wal ins sungguh kami telah siapkan untuk jahannam kebanyakan dari jin dan manusia al ayah Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat bahwa Rasulullah SAW pernah dipanggil untuk menguburkan atau menguruskan jenazah. Jenazah tasabiyin. Jenazahnya jenazah anak kecil dari kalangan Ansar. Fakultu aku katakan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tuba lihada." Sungguh berbahagia anak ini Usfurun min asafiril jannah. Menjadi burung-burung surga. Lam ya'mal su'an. Walam yudrihu. Dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan gak pernah mengalami dosa. Kata Aisyah. Ternyata Rasulullah SAW menegurnya. Awa ghairi dhalika. Ya Aisyah. Apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Allah khalaqal jannata ahlil jannati ahlan. Allah telah menciptakan untuk surga penduduknya dan Allah telah menciptakan untuk neraka penduduknya. Khalaqahum laha. Allah ciptakan untuknya. Yang ini untuk surga, yang ini untuk neraka. Wahum fi aslabi abaihim dan mereka masih ada di punggung Adam alaihi salam. Wa khalaqalin nari ahlan dan juga Allah menciptakan penduduknya untuk neraka. Allah ciptakan dalam keadaan mereka masih ada di punggung Adam. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim fi sahihih. Dan juga Abu Dawud dan Nasai. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتنيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Kami telah menciptakan manusia dari nutfah, amsyaj, yang bercampur. Nabtalihi, dan kami berikan ujian padanya. maka kami jadikan dia sami'an basira. Bisa mendengar, bisa melihat. Inna hadainahu sabila dan kami telah memberikan hidayah petunjuk kepada jalan. Imma menjadi syakiran wa imma menjadi kafura. Imma bersyukur, imma kufur. Ini mendukung apa yang diucapkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Wa khalaqa lahuma ahlan. Allah memang menciptakan untuk neraka penduduknya dan menciptakan untuk surga penduduknya. Artinya mesti akan ada orang-orang kafir. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan seluruhnya muslimin, bisa. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan ummatan wahidah, satu umat. Tetapi karena Allah berkehendak, Surga ada isinya, neraka juga ada isinya. Maka Allah jadikan ada yang mukmin, ada yang kafir. Selama kita belum memiliki kepastian, kamu dan saya, dan kita semua, apakah kita diciptakan untuk surga atau untuk neraka? Maka tidak boleh seorang pun merasa tenang. Dari kemungkinan yang mengerikan, tidak boleh merasa tenang. Harus tetap antara khaufun waraja. Harus tetap antara harap-harap cemas. Khawatir jangan-jangan kita tercatat di lauhil mahfud min ahlin nar. Na'udzubillah. Dan kita berharap semoga kita tercatat di lauhil mahfud sebagai ahli jannah. Orang yang berkeyakinan dengan takdir. Orang yang beriman biqada'i wal qadar. Dan beriman dengan Keputusan Allah bahwa Allah sudah menciptakan surga dan menciptakan pula orang-orangnya. Allah telah menciptakan neraka dan Allah menciptakan pula penduduknya. Maka niscaya orang itu akan terus takut pada Allah Subhanahu wa taala dan terus gelisah, akan terus menjaga dirinya untuk istiqamah di atas tauhid wa sunnah akan terus belajar, mengkaji, belajar, mengkaji agama Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, karena ingin agar sampai dia mati tetap di atas suratul mustaqim. Agar dia mati tetap di atas tauhid dan tidak lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meratap di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Karena dia tahu dia tidak memiliki daya upaya dan kekuatan.